Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Allah memberikan kepada kita hidayah di atas Islam ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dan nikmat yang paling besar nikmat Islam Allah berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan pada hari ini aku, aku telah sempurnakan bagimu agamamu aku telah sempurnakan nikmatku atasmu dan aku tidak Islam menjadi agama bagimu nikmat Islam merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri yang kedua nikmat sunnah. Kita diberikan oleh Allah di hidayah kita sunnah. Dijauhkan dari perbuatan syirik, dijauhkan dari perbuatan bid'ah, diberikan hidayah kita sunnah Nabi saw. Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang besar. Antara Islam dengan sunnah tidak akan bisa disahkan. Dia akan tegak tanpa sunnah. Islam yaitu sunnah, sunnah itu adalah Islam. Seperti disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dan kitabnya Syarh Sunnah. Jadi al-Islam wa sunnah, wa sunnah ya Islam. Islam itu sunnah dan sunnah itulah Islam. Jadi orang yang mengatakan dirinya sebagai orang Islam, dia harus berusaha bagaimana melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita diberikan oleh Allah hidayah taufik, yaitu diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang besar. Betapa banyak orang-orang Islam yang gak diberikan hidayah untuk menuntut ilmu. Kalau kita tidak diberikan hidayah untuk menuntut ilmu, kita tidak akan tahu tentang Islam. Tidak akan tahu tentang Islam. Bagaimana mungkin orang bisa tahu tentang Islam tanpa kita menuntut ilmu? Bahwa harus kita menuntut ilmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari selesai salat subuh Nabi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Setiap selesai salat subuh setiap hari Nabi berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku mohon Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, penduduk itu kepada jamaah semuanya, jamaah masjid Baitul Makmur, baik yang bapak, ibu-ibu, ikhwan doa kita ini minta ilmu yang bermanfaat. Maka betul-betul memperhatikan sungguh-sungguh. Siapa saja jangan jangan ngobrol. Jangan juga tidur. Doanya minta ilmu, bukan doanya dia mesti Allahumma amutu bukan. Ya, jangan begitu masuk masjid selesai doanya doa tidur. Nyenyak dari mulai orang ceramah sampai selesai nyenyak, tidak dapat apa-apa. Pulang tidak dapat apa. Ya, tolong jangan tidur. Jangan ngobrol, jangan tidur. Ini adat dalam majelis. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk membahas beberapa prinsip dasar Islam yang penting Masalah prinsip dasar Islam ini banyak poinnya. Sebab ini merupakan keyakinan dan juga merupakan prinsip yang wajib kita yakini dan juga wajib kita amalkan. Yang pertama, apa Allah? Yang pertama berkaitan dengan Islam itu sendiri. Artinya kita sebagai orang Islam, kita wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ini keyakinan wajib kita yakini. Karena yang mengatakan demikian siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah yang mengatakan inna dina indallahi Islam. Semuanya agama yang diridhoi di Allah adalah agama Islam. Allah juga berfirman di dalam surah Al Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghaira al-islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati al khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, dia akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ya barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia akan diterima oleh Allah. Jadi satu satu agama yang hak agama Islam, agama yang diterima oleh Allah, agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak semuanya, apakah itu Yahudi atau karena serani, untuk masuk ke dalam agama Islam. Semuanya diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surah Al Imran di ayat 64 Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا ba'duna ba'dan بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وهي أهل الكتاب kemarilah kemari Tapi diajak oleh Nabi kemari masuk dalam agama Islam ini kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian tidak boleh kita beribadah dengan hanya kepada Allah saja tidak boleh kita menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun juga dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Apabila kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Di Nabi Isa mengajak orang Yahudi, Nabi mengajak orang-orang Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi ajaran yang lain kecuali ajaran Islam tidak dibenarkan orang mengikuti ajaran Yahudi atau Nasrani atau yang lain. Satu agama, itu agama Islam. Selainnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Nabi SAW bersabda, "Wallahi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin demi Allah yang diri Muhammad di tangannya tidaklah mendengar aku diutus siapa saja apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa maka dia pasti menjadi penghuni neraka hadis ini sahih muslim jadi siapa saja kata Nabi apakah Yahudi atau Nasrani yang mendengar diutus Nabi Muhammad SAW kemudian mereka tidak masuk ke dalam agama Islam maka dia pasti menjadi pengikut jadi setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi agama yang itu agama Islam orang Yahudi harus mengikuti agama Islam orang Nasrani pun harus mengikuti agama Islam begitu juga Nabi menyebutkan ketika seorang sahabat yang dijamin masuk surga itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah kita ketahui tentang keimannya masya Allah sesudah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. kemudian Umar Al Faruq Umar pernah memegang lembaran kitab Taurat pernah memegang lembaran kitab Taurat lembaran Kata Nabi, "Ama tahawwikum min al-khatab wa ana baina adhurikum law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kata Rasulullah, "Apakah kau masih ragu wahai Umar? Apakah kau masih ragu? Kalau seandainya Nabi Musa hidup sekarang ini di zamanku ini, maka tidak boleh dia membawa ajarannya kecuali wajib dia mengikuti agamanya. Nabi Musa hidup di zaman Nabi Rasulullah, dia wajib mengikuti aku. Di salah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka seluruh Nabi, pasalnya hidup di zaman Nabi Muhammad, wajib mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Karena beliau yang diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau mencakup seluruh manusia sebagai rahmat semesta alam. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira, walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Dan tidak kami utus engkau Muhammad mencakup seluruh manusia, memberi kabar gembira dan mengancam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini yang pertama, bahwa Islam satu agama yang hak. Enggak ada Islam satu Tuhan tiga agama seperti yang diumumkan oleh jaringan Islam liberal atau pluralisme atau yang lainnya. Ini semua ajaran sesat dan kufur. Sesat dan kufur. Yang mengatakan satu agama hanya satu Islam. Saya kalau diterima oleh Allah. Yang mengatakan siapa? Allah dalam Al-Quran. Yang kedua yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini harus kita yakini, yakin yakini. Selain Islam dia akan diterima oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Rugi orang-orang yang tidak terima ajaran Islam. Maka Nabi terus mendakwakan, mendakwakan ajaran Islam kepada semua manusia. Dan kita juga demikian. Ajak manusia ini dengan hikmah. Ajak manusia ini dengan lemah lembut. Ajak agar mereka masuk dalam agama Islam. Bukan dengan kekerasan. Bukan. Ajak mereka dengan lemah lembut. Agar mereka masuk dalam agama Islam ini. Karena agama Islam ini ya, agama yang indah, agama yang muda. Makanya para sahabat mendakwakan keluarganya agar masuk dalam agama Islam. Sampai kami dari radhiyallahu anhu, kami dari asalnya asrani masuk Islam kami. zaman Umar bin Khattab dia sebagai imam, imam salat rawat Kami dari radhiyallahu anhu mengajak keluarganya Familinya yang beragama Kristen itu masuk agama Islam. Sebagian mereka masuk, sebagian tidak. Kata Tamim dari Allah, aku melihat yang masuk dalam agama Islam mendapatkan kenikmatan hidup barokah. Tapi yang tidak masuk Islam susah hidup ini, sulit hidup ini, sengsara hidup ini dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi Islam membawa kepada kedamaian. Islam membawa kepada kebahagiaan. Islam membawa pada ketenangan. Islam sebagai agama rahmat. Ini kita yakini dengan seyakin yakin. Makanya kita diperintahkan untuk mengajak, mengajak ke dalam agama Islam ini. Dan itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekasaran. Ini harus kita yakini. Selain Islam tidak akan terima Allah. Nggak ada. Wah, semua agama sama, semua agama baik. tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam. Semua agama baik, semua agama baik. Tidak ada. Ini prinsip agama yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran wa mayyadbaghi ghaira islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah jadi akan terus termasuk orang yang rugi. Jadi artinya unsur dari kesengajaan dari orang-orang kufar yang mengatakan bahwa semua agama baik, semua agama benar. Tidak boleh. Yang baik, yang benar hanya satu Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita mencela ada orang beragama Hindu atau Buddha kita celah, tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan mencela Tuhan Allah mereka tidak boleh Allah sebutkan dalam surah al Maan. Tidak boleh. Nanti mereka akan mencela siapa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Kita prinsip ini bisa kita yakini, tapi untuk mencela Allah itu Kalau kita mau ngajak aja dengan cara yang baik, agar mereka masuk dalam agama Islam. Tapi prinsip ini harus kita yakini, selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua. Yang kedua, agama Islam ini agama ilmu. Agama Islam, agama ilmu. Gak mungkin orang itu bisa tahu tentang Islam tanpa menuntut ilmu. Gak mungkin. Gak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu. Gak mungkin. Harus belajar. Maka Nabi SAW bersabda, Talabul ilmi, Faridatun, ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap muslim. Kalimat muslimah tidak ada riwayat yang sahih talabul ilmi faridatun ala kulli muslim untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim itu yang sahih riwayatnya Tambah muslimah tidak ada karena kalau disebutkan muslim sudah masuk dalamnya muslimah dan banyak orang juga membawa riwayat-riwayat yang baik ya bahkan yang palsu seperti apa contoh yang palsu utlubul ilma walau Untuk untuk ilmu meskipun ke Cina ini hadis palsu Waktu itu Nabi itu berada di mana? Di Madinah. Orang dari seluruh penjuru dunia datangnya ke mana? Ke Madinah ilmu. Kok sudah ke Cina? Belajar apa di Cina? Untuk ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diturunkan kepadanya apa? Wahyu. Belajar kepada Rasulullah. Para sahabat semua belajar kepada Rasulullah. Dan semua orang dari penjuru dunia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan yang Allah. Yang Nabi minta kepada Allah harta atau ilmu. Yang Nabi minta, yang Allah menyuruh Nabi untuk minta kepada Allah apa? Ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah tambahkan aku yang diminta tambahan ilmu. Tentu yang dimaksud ilmu dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi. Ilmu syar'i. Al-Quran was Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Yang dimaksudkan ilmu, ilmu syar'i. Al-Quran was Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Ini yang harus kita cari, yang kita tunggu. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ini harus kita cari dan kita harus luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Karena nggak mungkin kita melakukan amal saleh tanpa ilmu, nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Makanya para sahabat bersungguh-sungguh untuk ilmu. Mereka berjalan dari tempat yang jauh untuk menuntut ilmu. Sungguh-sungguh. Nggak bisa orang itu dengan santai sambilan untuk ilmu nggak akan dapat ilmu selama lamanya. Orang sahabat sambilan untuk ilmu nggak akan dapat ilmu selama lamanya. Makanya nanti ke depan itu untuk menuntut ilmu dibawa kita Kali satu Kita kamu tauhid, Bawa catatan, catat. Kalau hanya mendengar saja nggak cukup, nggak cukup. Kalau orang Jakarta bilang jiping, ngaji nguping, nggak bisa. Tidak dapat apa, 10 tahun untuk ngaji jiping, nggak dapat ini Ngaji cuma nguping aja, harus ada kitab yang dikaji. Terus Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, Kau juga ilmu bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Kata Anas bin Malik, khairul ilmu bil kita, ikat ilmu itu dengan tulisan. tempat ulama yang lain mengatakan demikian. Ini diriwayatkan ya oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan Ilmu dan juga yang lainnya. Dicatat ilmu itu. Dan kita harus sungguh-sungguh, tak mungkin kita ilmu tanpa sungguh-sungguh. Makanya Imam ash syafii rahimahullah mengatakan apa? Akhi lan tanal ilma ilmi illa bisittatin ta'umbika tafsirha bi bayan ذكاء وحرص واجتهاد وبرغة وإرشاد أستاذ وطول زمان Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam perkara. Tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam perkara. Yang pertama zakat, kepintaran. Yang kedua, harus kemauan yang keras. Yang ketiga, kesungguhan. harus sungguh-sungguh untuk ilmu. Nggak mungkin bisa dapat ilmu tanpa sungguh-sungguh. Sebagaimana kita cari nafkah, kalau kita nggak sungguh-sungguh nggak Harus sungguh-sungguh. Ilmu. Sungguh-sungguh. Berniat yang kuat dan sungguh-sungguh. Bukan sambil ya sambil tiduran, nggak dapat ilmu selama Sungguh-sungguh bawa buku, bawa kitab, bawa tulisan, bawa bolpen, catat. Sungguh-sungguh. Kemudian Wawallah ada bekal. Ada bekal. Dulu para ulama ketika untuk ilmu belajar dari satu tempat ke tempat yang lain perjalanannya satu bulan. Beli kuda, beli perbekalan, berangkat. Sampai di antara mereka nyari, nyari satu hadis itu siang dan malam berjalannya. Seperti Muhammad bin Sirin mengatakan, ini asirul layali wal ayyam fi talabil hadisil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Ada bekal. Yang kelima, irsyadul ustaz itu Imam Syafi'i. Yang kelima itu ada bimbingan ustaz. Hatta dia ngerti bahasa Arab asli juga ustaz. Bahkan pembimbingan, orangnya akan jalan sendiri seenaknya. Waktu ustaz yang dia menuntut ilmu dari ustaz yang sebelumnya, kemudian juga dia ada pengalaman, itu akan mendidik murid-muridnya ke jalan benar. Irsyadul ustaz. Kemudian yang kedua apa? puluh zaman lama waktunya untuk ilmu itu nggak bisa sebentar nanti mendapatkan wahyu berapa tahun 23 tahun kalau tidak mungkin seratus tahun untuk ilmu ini kata Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya wahai imam sampai kapan kau menuntut ilmu ila an adkhulul qabr sampai aku masuk ke liang kubur Imam Abdullah bin Mubarak ditanya lagi sampai kapan wahai Imam ilmu tidak lama sampai mati. Jadi ada lagi. Jadi ya bisa orang mengatakan ya sekarang ilmu itu yang muda-muda yang bisa. Yang tua juga wajib untuk ilmu. Nggak ada perbedaan. Yang tua dan muda wajib hadir untuk ilmu. Nggak ada perbedaan. Mereka juga wajib mengamalkan Islam. Mereka juga ingin masuk surga semuanya. Sedangkan jalan untuk bisa masuk surga dengan masuk ilmu. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahara Allah bihi tariqal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi kita harus menuntut ilmu. Jadi khalidatina Allah di antara prinsip dasar Islam yang kedua wajib kita menuntut ilmu. Tidak mungkin kita bisa memahami tentang Islam tanpa menuntut ilmu. Dan sekarang banyak orang-orang yang tidak menuntut ilmu kemudian mengamalkan Islam akhirnya salah melenceng dari agama Islam ini. Yang ada kesyirikan, yang ada bid'ah, yang ada segala macam yang menyesal Islam. Kenapa? Mereka tidak dibimbing dengan ilmu syar'i. Al-Quran dan Sunnah ala tahfiz salaf. Jadi bapak, ibu, ikhwan, maaf kalian untuk belajar kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu ini yang paham betul-betul tentang Quran dan Sunnah ala tahfiz salaf untuk belajar dan sungguh-sungguh dalam belajar ini. Kemudian beli buku-bukunya, baca buku-buku yang bermanfaat. Bapak kita di samping menuntut ilmu kita juga banyak baca. Yang nyuruh pertama kali baca siapa? Allah ikrah bacalah. Allah. Maka para ulama luar biasa. Kita ini kalau kita bandingkan dengan para ulama dia jauh jauh. Jauh Dulu para ulama untuk ilmu itu selesai, anda lihat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i masih muda sudah apa Quran. Sudah itu belajar dari Imam Malik apa hafal kembali motor itu hafal. Belum lagi kita kitab yang lain. Para ulama semua dihafal dan terus belajar. Kemudian setelah itu dites hafalannya oleh para para ulama yang lain ini. Seperti itu mereka itu belajar luar biasa. Kemudian kita kita dibaca. Saya ambil contoh lagi Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi yang menulis kitab Talbis Iblis. Ibnu Jauzi beda dengan Ibnu Qayyim al beda. Ya, bedanya 150 tahun bedanya. Lebih dulu Ibnu Jauzi. Kata Imam Ibnu Jauzi kita kitabnya Sayyidul Khafir dan kitabnya Sayyidul Qadir. Kata Ibnu Jauzi, saya sudah membaca kitab 20 ribu jilid. 20 ribu jilid. Dan sekarang saya tetap masih belajar. Dulu kita belum seperti sekarang sudah dijilid seperti ini belum. Sudah rapi tulisannya bagus belum dulu Masih tulisan tangan, maksutor. Masih manus manuskrip. Ya. Kemudian ya dijilid oleh mereka, oleh para ulama dibaca. Tulisan ini sudah dibaca. Tulisan masih tulisan tangan masih cetak. Itu puluh ribu jilid dibaca. Bukan satu, bukan sepuluh, bukan seratus. Dua puluh ribu itu dibaca. Dan sekarang saya masih tetap belajar. Nur Jozi. Mengandung banyak, sifatnya bagus. kalbi Iblis, pengkaburan Iblis. Yang sudah diingat juga oleh Syekh Ali Hasan, al muntakan Nafis, Mentalbis, Mentalbis Iblis. Bagus sekali kita itu. Menjelaskan bagaimana orang Iblis itu menggoda anak Adam. Merusak dari semua segi, dalam segi akidah, ibadah, dan segala macam. Nah kita harus perhatikan, kita harus harus menuntut ilmu. Kita ini belum. Atau antum rajin setiap hari menuntut ilmu belum? Perlu. Apalagi nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, gimana dia? Makanya saya tanya kepada orang-orang yang yang dia tidak pernah ngaji, antum bagaimana? Antum bisa nggak menyampaikan sesuatu yang wajib kepada istri antum? Antum pernah ngaji? Apa yang antum ajarkan kepada anak antum? Karena pernah ngaji, apa yang disampaikan? Istilah dalam pepatah bahasa Arab fakir syai'la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu nggak akan bisa memberikan sesuatu. Kita nggak punya uang sama sekali, bagaimana kita akan memberikan uang kepada orang? Orang yang punya ilmu, bagaimana dia akan memberikan kepada istri dan anaknya? Dia wajib untuk ilmu dan dari harus waktu sebagaimana dia luangkan waktu untuk kerja, untuk dagang, untuk usaha, untuk yang lain dia harus luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Ini mulia dan ini wajib dan ini jalan di surga. Kemudian perlu diperhatikan lagi, tokoh begini atau lupa. Bahwa ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, ini perhatikan, ini penting sekali. Ilmu ini mestinya membawa manusia untuk takut kepada Allah, bukan sebanyak-banyak mengumpulkan ilmu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang para ulama, innama ya min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, para ulama. Takut dia. Dan semua jadi hati jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik, jangan sampai jatuh dalam perbuatan bid'ah, jangan sampai mengambil hak orang lain. Takut dia kepada Allah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu itu takut kepada Allah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم على خشية. Bukannya ilmu itu banyak meriwayatkan hadis, bukan. Tapi ilmu bagaimana takutnya dia kepada Allah. Semakin kita mencari ilmu, menuntut ilmu, mengkaji ilmu syar'i tambah takut kita kepada Allah. Jangan gampang-gampang kita kita menuduh orang, jangan gampang-gampang mengambil hak orang lain. Takut kita kepada Allah SWT. Semakin tambah ilmu kita, tambah takut kita kepada Allah. Banyak orang orang yang takut kepada Allah. Mencaci maki orang, memfitnah orang, menunggu orang yang membidik atau yang lainnya. Tidak boleh. Takutnya kepada Allah, lu mau yang itu nanti orang ini dari kiamat nanti. Gak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh. Dalam masalah utang piutang harus selesai urusan itu. Harus takut dia kepada Allah SWT. Bagaimana kalau dia dituntut dan pernah kiamat nanti? Cari nafkah nggak boleh uang yang haram harus halal. Takutnya kepada Allah Taala. Bahwa Allah akan tanya kepada kiamat tentang hartanya min ain iktasabu wa fi dari mana dicari harta itu dan kemana dihabiskan harta itu akan ditanya oleh Allah kepada kiamat takut dia kepada Allah hubungan dia dengan orang tuanya, hubungan dia dengan istrinya, hubungan dia dengan anaknya, hubungan dia dengan anak. Akan ditanya Allah bagaimana dia amalannya Harus takut kepada Allah SWT. Banyak orang nggak takut kepada Allah SWT, nggak takut. Ya. Gampang-gampang menuduh orang, gampang-gampang memfitnah orang, nggak takut ya kepada Allah. Mesti tambah ilmu, tambah takutnya kepada Allah SWT. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Jadi ilmu itu persia. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, prinsip yang ketiga. Ikhwan yang ketiga, yang ketiga bahwa prinsip dalam agama Islam yang paling penting adalah tauhid kepada Allah Taala. Maka yang kita sampaikan kepada umat tauhid yang kita dakwakan adalah tauhid kepada umat ini. Yang kita kaji pertama kali tauhid. Kalau anda mau kaji kita yang bagus kita tauhid dengan syarahnya al Sadi, Sabi, Tafakul Majid, atau yang lain kita butuh tauhid. Kalau kita dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini kita bagus. Tawahid dikaji kita tahu itu, selesai kaji lagi ulang baru yang lain kita kan ini dasarnya agama itu tauhid kepada Allah sebagaimana Allah berfirman wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun tidak diciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku dan Allah mengutus para nabi para rasul alaihi wasallam untuk mendakwahkan apa tauhid Walaupun bahasna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu takut Dan sungguh kami takut pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya adalah kalimat tauhid kepada Allah dan menjauhkan tagut. Ini penting. Dasar ini adalah tauhid. Dan kita beragama tauhid ini. Ini pondasi. Sebab yang lainnya nggak akan kokoh, nggak akan kuat, nggak akan bermanfaat tanpa tauhid. Kalau orang banyak melakukan amal-amal soleh, tapi hidupnya laku, dia berbuat syirik kepada Allah diterima gak amalnya ya diterima Allah Taala berfirman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin seandainya engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang yang merugi jadi Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya engkau amat berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Maka dasarnya tauhid kepada Allah Taala. Jangan sampai ada orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid itu dasar bagi kita beragama. Tauhid yang dimaksud adalah tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, bukan rububiyah. Kalau rububiyah mengakui tentang adanya Allah, mengakui Allah sebagai rezeki, orang musyrik mengakui atau tidak? Mengakui. Orang-orang musyrikin mengakui tentang adanya Allah. Kaum musyrikin mengakui tentang Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah mengatur alam semesta, Allah memiliki langit dan bumi, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Orang musyrik mengakui. Walaupun saat tahu man khalaqas samawati wal arda yaqulun Allah. Seandainya kalian banyak siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan mereka katakan Allah. Tapi yang mereka tidak mau apa? Yaitu mengesahkan Allah beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala Itu yang mereka mau. Mengenai masalah tauhid ini merupakan masalah yang asasi, masalah penting. Dan Allah menciptakan langit dan bumi ini agar semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu sangat besar dan sangat banyak. Dan ini insya Allah nanti malah kita akan kaji tentang masalah tauhid ini. Masalah asas, masalah mendasar tauhid ini. Maka dakwah yang harus kita mulai pertama tauhid. Ajak umat kalau bukan masalah tinggi, bukan masalah politik, bukan masalah yang lain, bukan masalah ekonomi. Ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah itu pertama kali. Ini dasar ini pokok. Dan sampai kapan ini berdakwah? Dakwah tauhid terus sampai umat ini paham tentang tauhid sampai umat ini paham tentang tauhid. Banyak orang yang belum paham tentang tauhid banyak sekali. Bukan hanya orang awam, kata para ustaznya para dai ini banyak yang belum paham tentang tauhid yang sebenarnya. Kalau ada sebagian orang-orang yang masih mereka memalingkan ibadah kepada semua Allah. Dan para ustaz, para dai, para kiai ada tidak yang masih datang ke kubur-kubur wali masih ada tidak? keluar jutaan orang. Jutaan bukan satu. Di Indonesia jutaan ke kubur wali. Yang mereka datang sampai menangis-nangis, tadarru di sana, tazallu di sana, takut kepada semuanya. Itu bukan syirik. Yang mereka harus takut hanya kepada Allah. Yang mereka harus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang mendatangkan manfaat semuanya hanya Allah. Yang menolak bahaya semua hanya Allah. Yang menyembuhkan penyakit hanya Allah. Yang memberi semua rezeki manusia Allah Taala. Bukan orang sudah mati. Ini perbuatan syirik. Orang datang ke kubur-kubur minta kepada mereka syirik. Syirik. Makanya orang kita harus ingatkan kepada mereka dengan cara yang baik. Mengetahui ini harus Terus ditegakkan. Mereka mengatakan kita wasul kepada orang sudah mati. Tidak boleh. Tawasul tidak boleh. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada para sahabat datang ke kubur Nabi minta kepada Nabi. Tidak ada. Setelah wafatnya Nabi ada kejadian-kejadian yang besar tidak? Banyak kejadian yang besar. Sampai terjadi peperangan ada tidak? Tidak ada sahabat datang ke Brunei, ya Allah, kita jadi perang. Tolong selesaikan perang ini. Ada tidak? Ya. Ada terjadi perang Jama, ada perang Sifi, nabi yang lain, segala macam terjadi. Gak ada orang datang ke Nabi. Ini perbuatan syirik. Ketika terjadi kemarau yang panjang, kemarau yang panjang, para sahabat ketika zaman Umar, Umar tidak datang ke Nabi. Umar di Madinah, Umar datang kepada Abbas bin Abdul Mutawai Abbas dulu kami waktu Nabi masih hidup kami tahu sudah menanti ketika Nabi masih hidup ketika kemarau maka kami minta kepada Allah agar Nabi mendoakan Nabi berdoa turun hujan karena Nabi sudah meninggal kami datang kepada engkau agar engkau berdoa Abbas berdoa Umar berdoa turun hujan tidak ada yang datang kubur Nabi zaman Muawiyah terjadi kemarau Muawiyah nggak datang dari Syam ke kubur Nabi ini iya, dalam datang ke Madinah Muawiyah minta kepada Yazid al Aswad untuk berdoa. Berdoa dan juga Muawiyah berdoa turun hujan. Seperti itu dilakukan oleh oleh para sahabat. Jadi tauhid ini penting, masih banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai dan yang lainnya yang masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu waktu yang panjang sampai kepada Allah sampai kita diwafatkan Allah. Karena tujuan diciptakan langit dan bumi adalah tauhid kepada Allah Taala, bukan kekuasaan bukan kekuasaan. Bukan. Kalau diberikan kekuasaan oleh Allah, alhamdulillah babi wa ni'mah. Tapi bukan tujuan. Tujuan bagaimana supaya manusia beribadah hanya kepada Allah SWT. Itu tujuan. Makanya kita lihat dakwahnya para nabi dan para rasul mengajak penguasa-penguasa untuk apa? Mentauhidkan Allah. Mengajak penguasa untuk mentauhidkan Allah. Bukan dia mencalonkan diri jadi penguasa bukan. Ya, itu dia. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak berusaha bagaimana merebut kekuasaan Firaun. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam menjawabkan kepada Firaun agar dia masuk ke dalam agama Islam ini dan mentauhidkan Allah. Yang dikatakan kepada Firaun didatangi bukan di masjid ya didatangi ke istananya Disampaikan dakwah ini agar dia takut kepada Allah. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha fa qul lahu qawlan layyinan la'an tadhakkara wa yakhsha. Pergi kamu berdua, Datang ini. Kemudian sampaikan kalimat yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat kepada Allah, mudah-mudahan dia takut kepada Allah. Ingat dan takut kepada Allah itu penting. Makanya lanjutkan ilmu ini bagaimana supaya kita takut kepada Allah Taala. Kemudian ini yang ketiga. Yang pertama Islam agama yang Yang kedua Islam adalah agama ini Yang ketiga Islam agama tauhid. Yang keempat yang keempat bahwa Islamnya agama amal. Islam harus diamalkan. Kita berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh dan berusaha untuk mengamalkan. Apalagi zaman yang penuh dengan fitnah, Rasul memberikan solusi untuk banyak melakukan amal-amal soleh. Syarat diterimanya amal berapa? Syarat diterimanya amal berapa? Dua. Ikhlas dan itiba. Itiba. Makanya kita melakukan amal soleh dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Nabi yang salah pernah menyebutkan ketika akan nanti akan terjadi fitnah kata Nabi. Baju di amal. Segera kamu. Fitanan. Kafiyah ini يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمن ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا kata رسول الله hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya kata bajir bil a'mal segera أمر melakukan amal-amal saleh إلى kita karena fitnah fitnah itu seperti potongan malam yang gelap bagian malam yang gelap yusmi rajul mu'minan wa si kafir pagi orang beriman sore kafir Wajib yumsi mu'minan wajib yumsi kafir. Sore dia mukmin, paginya kafir. Ada bahwa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia. Banyak Dia jual agamanya sedikit dari dunia. Dia jual agamanya. Dia masuk agama Kristen, dia masuk agama Hindu. Kenapa? Sedikit dari dunia entah masalah pekerjaan, entah masalah pernikahan, entah masalah yang lain dijual agamanya oleh dia. Sedikit dari dunia. Dunia ini seisinya semuanya nggak ada harganya di sisi Allah SWT. Dunia. Makanya kita kalau berbangga dengan uang yang kita punya, satu miliar, dua miliar, tidak ada harganya. Jangan bangga. Tidak punya kedudukan jabatan tinggi, tidak ada harganya. Yang ada harganya bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar, itu ada harganya. Ikhlas dan ketiga. Semua manusia sama dengan Allah. Yang kita berbangga, oh saya ini orang kaya, saya ini punya kedudukan, mobil saya mewah, nggak ada harganya, nggak ada harganya, nggak ada yang perlu dibanggakan, ya, Dia ada sama sekali. Manusia diciptakan oleh Allah dari air mani yang hina, mimman mahin, dari tanah hina, nggak ada yang perlu dibanggakan, nggak ada yang perlu disambungkan oleh dia. Dia wajib tunduk kepada Allah saudara. Orang yang paling mulia Rasulullah tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah siang dan malam, melakukan amal-amal saleh karena untuk mengharapkan jannah. Surga yang ada di dunia tidak ada harganya. Harta seberat saya itu yang ada harganya dunia. Maka Nabi pernah melewati satu ekor bantai kambing. Gitu. Ditanya sahabat, siapa yang mau bantai kambing? Tidak ada yang mau Rasulullah. Kupingnya cacat, apalagi sudah mati. Kata Rasulullah, dunia ini lebih jelek daripada bangkit nanti. Kamu kadang mau dibanggakan. Gak boleh. Makanya kita sibuk dengan amal soleh. Lakukan amal-amal soleh. ini luar biasa. ini luar biasa. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Maka lakukan amal-amal soleh. Bisa kita menuntut ilmu tadi, ilmu untuk diamalkan. Sebab Allah akan tanya kepada kita nanti pada kiamat tentang ilmu kita, tentang umur kita. Saya bacakan satu hadis Nabi SAW. نبي بسرنا ذات حديث يوم صحيح من دويت كان على الإمام الدارمي دويت كان على الإمام الترمذي الترمذي على هذا الدنيا حسن صحيح لسعد أبو برزة الأسلامي رضي الله عنه بسرنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أثنان وعن علمه فيما فعل وعن ماله أين اكتسب وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح Kata Rasulullah tidaklah bergeser keluar soal hamba pada hari kiamat dan Allah akan tanyakan kepada yang empat pertanyaan. Perhatikan, Allah akan tanya kepada dia empat pertanyaan. Yang pertama ditanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal apa? Soal waktu. Kalau bicara soal umur waktu, digunakan apa? waktu kita ini. Umur kita digunakan buat apa? Akan ditanya oleh Allah. Jadi umur, waktu ini berharga, akan ditanya Allah waktu kita. Jangan kita yang dibuang dengan sia-sia. Untuk main, untuk ngobrol, untuk jalan-jalan, akan ditanya umur. Yang kedua, tentang masalah amal, ilmu. Ilmu ini kita cari atau tidak? Untuk atau tidak? Diamalkan atau tidak? Wah, ilmu amalah. Ilmunya diamalkan atau tidak? Antum punya ilmu, untuk ilmu di atau itu ilmu itu. Ya, jadi dia akan ditanya harta dari mana diperoleh, kemana dihabiskan. Harta itu kemana, dari mana diperoleh? Dari yang halal atau dari yang haram? Dan kemana dihabiskan? Dan yang keempat akan ditanya tentang capeknya kita, lelahnya kita, jasa kita. Untuk apa? Apakah capeknya, lelahnya dia dalam melakukan sunnah sunnah Nabi? Atau capeknya, lelahnya untuk melakukan perbuatan bid'ah? Kalau capeknya, lelahnya untuk sunnah Nabi, dapat petunjuk dia. Tapi capeknya, lelahnya dia untuk yang bid'ah, nggak dapat petunjuk dari Allah. Bahkan hina orang. Ini lagi kan? Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebutkan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Hibban. Inna li kulli amalin syarrah. Wa li kulli syarrah fatrah. Faman kana fatrah ila sunnati faqad ihtada wa man qala ila ghairihi faqad halak. Pertama Ridwan, sesungguhnya amal-amal itu ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangat lelahnya karena sunnahku, maka dia bukan petunjuk. Melakukan hidayah. Dan barang siapa yang capeknya, lelahnya, letihnya bukan karena sunnahku, maka dia termasuk orang yang binasa. Lihat ya, dan kita beramal karena Allah atau bukan? Sesuai dengan sunnah atau tidak? Jangan asal banyak amal aja. Sebab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bukan soal banyak amal. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aksaru amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. surah Tabarak, surah Al-Mulk ayat 2. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya dikatakan oleh Putra bin Iyad yaitu akhlasuhu wa aswamu yang paling ikhlas dan paling benar. Yang paling ikhlas dilakukan semata-mata karena Allah yang paling benar sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah ada orang <clears throat> di zamannya saya bin saya ada orang yang dia habis sholat subuh, sholat lagi. Sholat subuh, sholat lagi dua rakaat, sholat dua rakaat, sholat dua rakaat. Ditanya, orang kan jadi kalau di masjid haram ke masjid Nabawi, habis sholat subuh sholat lagi. Kata mereka mumpung di Mekah. Jadi agamanya agama mumpung, mumpung di Mekah, mumpung di Madinah kabarnya ditegur ditegur pada saya saya ini gak ada solusi lagi apa jawabannya apakah Allah akan mengazab saya dengan sebab saya mengerjakan salat ini kata saya saya Allah akan mengazab kamu dengan sebab kamu menyalahi sunnah bukan karena salat Allah akan mengazab kamu dengan sebab kamu menyalahi sunnah Kamu menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nur di ayat 63 Allah berfirman فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ alim." Dalam berarti hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah akan terkena fitnah atau ada yang terkena. Makanya nggak boleh orang itu menyalahi sunnah Nabi banyak amal, banyak amal. Tapi dia harus apa? Ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Bukan banyak amal. Ini banyak, ini baik. juga. Sesuai dengan sunnah bukan soal banyaknya. Tapi sesuai dengan sunnah. Syarat terimanya amal dua. Ikhlas dan ittiba. Sekarang ada orang ikhlas. Ikhlas. Saya ikhlas. Saya mengerjakan sholat subuh tiga rakaat. Diterima Ikhlas diterima tidak? Ada lagi yang lain. Saya mau mengerjakan sholat subuh sepuluh rakaat. Kalau itu cuma tiga rakaat, sepuluh Diterima tidak? Gak akan diterima. Kenapa? Gak mengikuti sunnah. Jadi harus ikut sunnah. Orang sholat duhur, yang lain empat rokaat saya mau lima rokaat. Orang cuma empat sedikit saya lima. Diterima tidak? nggak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia mengikuti sunnah, masya Allah mengikuti sunnah, tapi dia tidak ikhlas, tidak ikhlas, nggak akan diterima. Ikhlas. Dia mengikuti sunnah, tapi dia tidak ikhlas karena ingin dipuji, ingin dilihat orang, oleh orang, ingin disanjung, nggak akan diterima Allah Subhanahu Iya, ini beberapa poin sudah cukup ya, Apa kurang? Satu lagi terakhir. Satu lagi. Anda masih ingat ya saya sampaikan tadi? Yang pertama tadi apa? Lupa, Pak. Yang tadi apa? Islam agama yang hak. Yang kedua? Islam agama ilmu yang ketiga? Islam agama tauhid. Yang keempat? Islam agama amal. Yang kelima, bahwa Islam mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini penting. Banyak orang yang tidak menerima ajaran Islam karena menganggap orang-orang itu tidak punya akhlak. Dan akhlak ini merupakan masalah yang penting. Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Wa inna kala'ala ala azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak yang mulia. Dan Nabi yang berkata dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan kitab Al-Mufrad dan yang lainnya, bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Ustaznya belum dapat kue, ini belum info Ya. Ini termasuk nggak sungguh-sungguh dalam ilmu. Mesti nanti sudah selesai pengajian baru kita teh, baru kami kue nanti setelah selesai. Ini kita lagi ngaji nih. Usah dong bagi kue, zaman ini kue. Nanti kalau sudah selesai baru pengajian. Kita mau bentuk ilmu, bukan mau makan, bentuk ilmu. Iya. Yeah. Ya nanti bisa ditunda selesai pengajian baru baru dibagikan. Itu yang terbaik. Jadi kita kembali. Yang kelima, ide Islamnya agama akhlak. Akhlak yang mulia. Islam adalah agama akhlak. Islam mengajak kepada akhlak yang mulia. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hablum Allah Harus dijaga dua-duanya. Makanya ada ketika dibicarakan tentang akhlak, masuk semuanya akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Ketika disebutkan antara takwa dan akhlak yang mulia, takwa hubungan manusia dengan Allah, akhlak hubungan manusia dengan manusia. Lengkap ya dalam Islam. Tidak ada satu pun yang terluput. Lengkap semua lengkap. Lengkap dalam Islam ini. Islam betul-betul luar biasa mengajarkan akhlak. Ketika diajarkan tentang akhlak, kepada Allah. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Kita sebagai orang Islam wajib bertakwa kepada Allah. Maka ayat-ayat yang sering disampaikan tentang apa? Tentang takwa, mukadimah Nabi membaca tiga ayat dalam khutbatul hajah semua tentang takwa. Agar manusia bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya dan merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Takwa kepada Allah. Yang kedua hatimu Makanya dua ini timbangannya paling berat hari kiamat. Kata Nabi timbangan yang paling berat di hari kiamat nanti takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Itu paling berat. Dan satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, syai'un asqal fi mizan mu'min yawm al-qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya di hari kiamat dengan akhlak yang mulia. Di mana paling berat adalah akhlak yang mulia pada zaman ini. Jadi Tuhan lebih coba kita perhatikan akhlak kita sekarang. Coba kita introspeksi. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Taala? Baik atau tidak? Banyak hubungan kita kita tak perhatikan. Soal ibadah kita, soal kadang-kadang soal mereka? Yang penting pekerjaan, yang penting tugas, yang penting segala macam nomor satu. Rakyat nomor satu kadang-kadang Takwa yang ada kepada Allah. Waktunya sholat tinggalkan pekerjaannya. Waktunya sholat tinggalkan rapat. Waktunya sholat tinggalkan pekerjaan. Sholat sama satu. Kegiatan ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu takwa kepada Allah meskipun tidak ada orang lain, tidak ada teman, tidak ada teman ngaji kita sendiri di pasar, Allah melihat kita. Tidak boleh kita menipu, Tidak boleh membohongi orang, Allah melihat kita. Ini takwa kepada Allah. Maka Nabi menyebutkan, Ittaqillah haikumah kunta. Betapa kalau di mana sih kamu sendiri berjamaah di masjid, di pasar, di luar, di mana saja takwa kepada Allah Taala. Ini kemudian akhlak yang mulia. Ini kalau saya bahas panjang tentang takwa. Akhlak yang mulia. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Perhatikan. Banyak anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, nggak hormat kepada orang tuanya, nggak ikhtiram kepada orang tuanya, tidak berkata yang lemah lembut kepada orang tuanya. Wajib berkata yang lemah lembut kepada orang tua. Wajib berkata kepada orang tua dan berkata yang lemah lembut. Allah berfirman dalam surah Al-Isra wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل ورحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 Allah telah mewajibkan kepada kamu tidak boleh kamu beribadah hanya kepada Allah dan melakukan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua itu sudah umur lanjut, ada di sini apa dua-duanya, maka jangan berkata ah kepada orang tua. Jangan berkata oh, jangan membantah, jangan menengking yang menghanti karena orang orang tua ngomong apa disuruh, dihentakkan kakinya, dibanding pintu atau melempar sesuatu, nggak boleh, hukumnya haram dan dosa besar. Wa kullahuma qawlan karima katakan kepada orang tua berkata kamu mulia. Kalau kita berkata bisa malam malam kepada atasan kita, kepada teman kita, kepada orang tua lebih daripada itu. dan karima. Dan rendahkan diri, Meskipun kau punya kedudukan, jabatan, titel, harta, rendahkan diri kepada kedua orang tua kamu. Ini ajaran Islam. Kita wajib berbuat baik kepada orang tua, wajib berbuat baik kepada istri. Bagaimana akhlak kita kepada istri kita? Seorang istri wajib berakhlak pada suaminya. Bagaimana nggak boleh ya? Kurang ajar pada suami nggak boleh. Wajib seorang istri taat pada suaminya. Karena jalan dia menuju surga dengan taat pada suaminya. Perhatikan para wanita, istri wajib taat pada suaminya. Allah tidak membaca para istri itu perkara yang berat tidak ringan. Wajib taat pada suami. Dalam hal yang ma'ruf, Allah akan jamin dengan surga. Taat pada suami. Jangan membantah suami, jangan kurang ajar pada suami, jangan taat pada suami. Kemudian juga kepada tangga harus berbuat baik. Kepada guru-guru yang pernah mengajarkan kebaikan, hormati guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Kita bisa tahu tentang sunnah dengan guru-guru yang mengajarkan. Wajib kita berbuat baik kepada guru itu. Bukan kurang ajar, bukan mencela, bukan memfitnah, bukan menuduh. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Berbuat baik. Dan kita sekarang ada orang berbuat baik. Orang kafir berbuat baik kepada kita. Kita balas atau tidak? Agar Agama Islam, orang kafir berbuat baik, kita balas. Allah berfirman, hal jaza jaza'u ihsan illa ihsan. Tidak ada kebaikan, balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan. Nabi pernah ada orang kafir berbuat baik kepada Nabi. Nabi balas. Bahkan ketika Nabi mengumpulkan tawanan perang Badar, kalau seandainya Fulan masih hidup, dia minta kamu, aku akan bebaskan. Karena ini Nabi membalas jasa orang kafir itu. Atau orang kafir. Jadi kalau dia orang kafir dibalas, apalagi oleh orang Islam, apalagi dia guru kita yang orang mengajarkan kebaikan, dibalas kebaikan. Nabi mengajarkan dalam Islam, manusia sona kumarum makafiu. Apabila ada orang berbuat baik kepada kamu, kamu balas dengan kebaikan. Kalau kamu nggak mampu doakan kebaikan, bukan di sesi mati, bukan di fitnah, bukan. Ini akhlak penting. Banyak orang-orang yang nggak punya akhlak, dia punya akhlak, nggak punya adab. Anda kalau dengan akhlak ini banyak orang masuk Islam. Nabi dengan akhlak yang mulia banyak orang berbohong orang masuk Islam luar biasa. Nah kenapa banyak orang orang nggak masuk Islam? Karena dia tinggal di umat Islam banyak yang nggak punya akhlak dalam muamalah, dalam bersikap, dalam berdagang, dalam segala macam. Tapi kalau masalah utang piutang juga kan sudah jujur. Segala macam. Nah, ini harus diperbaiki, diperbaiki. Dan ini masalah akhlak masalah yang penting sekali. Saya tulis buku tentang adab dan akhlak penuntut ilmu bagaimana akhlak dan adabnya dia bagi penuntut ilmu. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas mau tanyakan silakan. Kita ada waktu untuk tanya jawab. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ustaz, uh, boleh mungkin kita buka beberapa termin pertanyaan ini ada pertanyaan dari ibu-ibu juga Mohon penjelasan tentang taufik dan hidayah. Ini Pak Taufik ada di sini. Penjelasan tentang taufik dan hidayah. Pertanyaan yang kedua, dalam penyampaian dakwah Islam apakah itu hanya tanggung jawab ustaz saja atau kita muslim? Ini pertanyaan kedua, ini tiga pertanyaan ustaz. Surat Adz-Dzariyat ayat 10 sampai 11 mohon penjelasannya. Kemudian dusta dikaitkan dengan kelalaian dan kebodohan. Ini pertanyaan. Dua aja. Pertama dua aja. Iya. Yang iya. pertama, yang pertama saja. apa? Iya, mohon penjelasan tentang taufik dan hidayah. Yang kedua Kedua dalam penyampaian dakwah Islam, apakah itu hanya tanggung jawab ustaz saja atau kewajiban muslim? Cukup dua aja. Ya. Yang pertama soal masalah e, eh, taufik dan hidayah hidayah itu secara umum diberikan oleh Allah kepada semuanya hidayah. Jadi dibagi oleh para ulama hidayah itu macam-macam. Yang pokok dua. Yang pertama hidayah bayar oleh irsyad. Yang kedua hidayah taufik. Yang pertama hidayah itu bayar irsyad. Artinya untuk menjelaskan seperti Nabi SAW memberikan penjelasan kepada umat Imam Hidayah besar. Orang itu menerima penjelasan itu atau tidak tergantung taufik dari Allah. Makanya hidayah taufik. Kalau di kita dibalik taufik wal hidayah. Taufik wal hidayah. Hidayah taufik. Jadi ada hidayah dan bayar manusia, isyad dan kedua ada hidayah taufik. Ada hidayah taufik milik Allah swt. Seperti Nabi menjelaskan tentang Islam, ada yang masuk Islam dari iman dan muda, seperti Nabi menyampaikan Islam ini kepada pamannya Abu Thalib. Nabi berusaha gimana saya Abu Thalib itu masuk Islam. Nabi sebagai paman yang membantu dakwah Nabi. Tapi Abu Thalib itu masuk Islam. Ini tergantung pada apa? Hidayah taufik dari siapa? Allah. Allah memberikan hidayah. Karena hidayah taufik hanya milik Allah. Allah berfirman dalam surah Qasas, Inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Pernah kita menyampaikan kebenaran ini. Ini kita menyampaikan hingga terbaya penjelasan. Atau sebagus mungkin kita bawakan, tapi orang itu terima dan tidak tergantung kepada hidayah tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksud hidayah tauhid. Yang kedua, tentang masalah menyampaikan Islam ini? Apakah kewajiban para dai atau kalau yang lain? Masalah dakwah sama dengan ulama munkar, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kalau sudah itu melaksanakan, yang lain gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Dakwah kewajiban para dai para ustaz untuk menyampaikan yang hak ini, kewajiban para ulama yang paham dengan Quran dan Sunnah, kewajiban ustaz yang paham Quran dan Sunnah, menurut masyarakat soleh, kewajiban di dakwah. pun hubungan dengan umumnya kaum muslimin pribadi-pribadi dia ya tetap dia mendakwakan untuk dirinya dan juga untuk istri anak wajib dia. karena dia wajib bertanggung jawab kepada Allah kiamat tentang istri dan anaknya sebagaimana dasar firman Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wahai orang beriman jangan diri kamu kamu dari api neraka maka dia harus menjelaskan maka dia wajib ngaji dan wajib menyampaikan kepada istri dan anaknya Oh, ditulis itu? Iya, iya. Bisa kamu bacakan dari Oh, eh, ini berdosakah seseorang yang tidak mengamalkan fatwa ulama tentang haramnya produk-produk Amerika dan Yahudi? Ini pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana kedudukan hadis tentang wanita pezina yang masuk surga disebabkan memberi minum seekor anjing yang haus. Iya. Yang pertama, ya. tentang masalah soal produk apakah itu Amerika atau Yahudi atau yang lain. Kemudian dipakai oleh orang Islam. Boleh atau tidak? Boleh hukumnya. Ketika ada fatwa mengatakan tidak boleh, dari mana keterangannya? Di zaman Nabi, Nabi juga pakai yang dibuat diproduksi oleh orang kafir, tapi kafir itu masalah. Yang masalah menjadi ciri khas bagi mereka, bagi agama mereka. Kayak ini nanti taruh HP ini produksi siapa? orang kafir. Kalau ada mata tidak boleh, ada jangan pakai. untuk pakai komputer jangan pakai itu. Mobil yang dipakai itu orang kafir yang buat. Jadi ketika dalam berfatwa bahwa itu haram, dari mana kesalahan dalilnya? Ini kesalahan dunia. Dia orang kafir memproduksi sebanyak-banyak kita manfaatkan. Apa yang lain Tidak ada masalah. Kalau kita mampu untuk membuat kita bagus. Kalau kita mampu kita manfaatkan, tidak ada masalah. Boleh. Mana keterangan dalilnya haram? Nabi pakai kok. Senjata yang dibuat orang Yahudi, senjata yang dibuat orang, orang kafir. Dulu negara ada kuasa yang berkuasa waktu itu. Yang pertama Persia, yang kedua apa Nabi suruh para sahabat tidaklah kalian menjadi seperti orang Persia orang Romawi? Tidak. Tidak. Nabi ajarkan kepada mereka bagaimana yang berilmu dengan ilmu yang benar Quran dan Sunnah. Pasti itu mereka manfaatkan. Jelas. Bukan kita harus sama dengan kita ketinggalan zaman. Orang Amerika sudah sampai langit, kita belum sampai langit. <laughs> yang belum sampai langit siapa? Coba kalau pakai akal yang waras. Allah suruh kita pegang ya. Allah suruh mengamalkan Islam. Untuk ilmu mengamalkan Islam. Mereka sampai ke sana. Itu pun bohong. Tidak benar ya. Itu dongeng dari mereka aja. Yang kedua. Uh, eh, kedudukan hadis tentang wanita pezina yang masuk surga disebabkan memberi minum seekor anjing yang gak haus. Uh, eh, sahih. Itu dari Bani Israel. Karena Nabi menceritakan kepada para sahabat tentang seorang wanita dari Bani Israel atau tentang zaman dulu dia menzina berzina kemudian dia di tengah padang pasir kehausan kemudian dia minum ketika dia habis minum masuk ke apa sumur itu oase kemudian dia naik ke atas ada anjing kehausan maka Allah lagi diambil dengan sepatunya diberikan yang dengan itu Allah mengampuni dosanya yang berusaha ada perbuatan yang ringan bisa menghapuskan dosa Bukan berarti bahwa orang boleh berzina tidak. Larangan adalah Al-Quran. Menghalangi berzina. Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali jangan dekati perbuatan zina. Jangan dekati. Kalau jangan dekati nggak boleh berarti berbuat zina. Karena zina itu perbuatan yang keji, dosa yang besar dan sebagainya. Dosanya paling besar zina besar sekali di sini kalau para ulama dan azabnya pun besar dari sini. Ya. Ya baik ini saya tadi berikan kesempatan kepada bapak yang hadir. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Ustaz, tapi ini masalah sangat penting. Satu masalah sholat Pak Ustaz posisi sholat yang benar itu dan itu bagaimana sebenarnya? Karena saya sering melihat sholat apalagi yang dilakukan oleh imam saya posisinya gini ini begini nah, terus banyak anak-anak muda yang rambutnya panjang sholat tanpa tongkok rambutnya menutupi dahi jadi yang saya ingin tolong dicontohkan dahili dalam posisi bagaimana untuk sahnya sholat. Karena sholat itu katanya nanti yang dihisap pertama di akhirat adalah sholat. Dan perintah sholat ini langsung dari Allah kepada mati yang lainnya melalui malaikat. Ya, ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Paham, Jadi tentang masalah dari sholat itu harus mengenai dari. Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Aku diperintah sujud atas tujuh tulang. Yang pertama Nabi sebutkan dahi dan hidung satu tulang. Kemudian dua tangan, dua lutut, dua kaki, tujuh tulang. Sekarang tentang dahi. Dahi itu gimana kalau seandainya ada terhalang sedikit oleh kopiah atau songkok atau rambut atau rambut sah atau tidak sah sholatnya sholatnya sah sama aja kita sujud di atas ya, iya kan dihalangi juga nggak langsung ke ubin ya. sah atau tidak sah sama juga lutut kita ada sarungnya nggak langsung kan dan orang tuh kan suruh langsung tujuh tulang tapi sobek itu untuk lutut itu tidak tidak seperti itu maksudnya. Yang penting harus ikut sujud semuanya. Sujud artinya nempel. Termasuk hidung ini harus nempel. Nah banyak kaum muslimin yang melakukan bukan dahinya mestinya. Hidungnya itu banyak yang tidak nempel. Nggak sempurna soal itu kalau hidungnya nggak nempel. Meskipun dia pesek harus nempel. Hidungnya harus nempel ketika sujud. Hidungnya harus nempel ketika sujud. Banyak orang sujudnya dahinya sujud hidungnya nggak nempel ini salah jadi disebutkan dalam hadis itu bahwa tidak sempurna sholat yang hidungnya tidak menempel ke tempat sujud dan ini saya jelaskan di buku tentang sifat sholat Nabi ada saya buku judulnya sifat sholat Nabi dan faedah-faedahnya jelas itu jadi harus kalau memang eh, seperti anak muda, dia rambutnya panjang, butuh, secara hukum cari sah sholatnya. Yang tidak sah, yang tidak sah, perempuan. Kalau perempuan dia sholat, rambutnya menutup dahinya, tidak sah. Karena rambut termasuk apa bagi wanita? Aurat. Nah, orang salah paham, akhirnya dikenakan kepada laki-laki. Yang kaitannya dahi menutup rambut itu kaitannya masih ada asalnya wanita tidak sah bagi wanita kalau kita karena apa? rambut bagi wanita sebagai aurat. Alhamdulillah apa yang lain. Seperti darah, orang sholat ini ada koreng, darah. Ada orang yang tidak sah. Padahal yang dimaksud dengan darah itu yang najis itu darah apa? Darah haid dan nifas diumumkan semua darah itu najis tidak yang najis itu darah haid dan nifas saja jelas tak ya nah kadang-kadang orang dikaitkan dia tidak paham asalnya gimana yang lain ya ini tertulis itu ya. Bagaimana menghilangkan kebiasaan menonton TV untuk hiburan sinetron film? Ini penyakit. Yang pertama saya ingatkan kepada pengurus masjid yang pertama jangan ada TV di masjid. Itu dulu saya ingatkan kepada pengurus masjid. Sebelum orang lain mengurus masjid dulu, jangan ada TV di masjid. Ya, boleh. Meskipun itu mengambil haram Madinah atau haram Mekah, nggak boleh. Ada gambar orang dalam masjid. Masjid itu untuk sujud, untuk berdiri kepada Allah. Akhirnya orang datang masjid nonton bukan berpikir kepada Allah, bukan sholat, dan itu mengganggu waktu ibadah kepada Allah. Dan nah, tadi masuk saya kaget, oh ada TV dua di masjid ini. saya kaget iman. Jadi itu ditiadakan. Yang kedua, bagi orang-orang yang punya TV, bukan alatnya yang jadi masalah TV itu. Alatnya bukan, acara yang jadi masalah. Acara yang jadi masalah. Acara yang ada di masih semuanya. Masih hatta dalam berita jelas maksiat. Dan akhirnya orang juga terpengaruh dengan apa? Dengan TV ini. Dia paling melihat. Dia suaminya kerja, istrinya nonton. Anaknya nonton. Kadang-kadang juga yang telanjang, iklan-iklan telanjang. Ini merusak. Kalau dengarkan TV ceramah atau menasih haji atau manfaat seperti itu. Tapi kalau yang seperti itu setiap kali dilihat, tidak ada manfaat sama sekali dengan maksiat yang ada. Jadi dihilangkan dengan apa menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, menyibukkan diri dengan baca. Makanya juga suami-suami ingat kepada istrinya, antum yang nanti ini saya kerja, antum baca buku ini atau dengarkan radio ini. Jadi kasih tugas perempuan itu. Anak juga demikian. atau dia ngaji kan kasih tugas. Lalai kan banyak manusia yang lalai. Nah suami juga begitu juga ingat oleh istrinya untuk banyak mengerjakan ibadah kepada Allah. Nah, ya. kedua Ustaz Peristiwa padang Karbala dijadikan alasan orang Syiah untuk menjelekkan para sahabat. Bagaimana kejadian sebenarnya agar terhindar dari fitnah Syiah? Iya. Makanya kita tanya kepada orang-orang Syiah tentang Karbala itu peristiwanya berkaitan dengan siapa? Dengan siapa? Hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hussein dia terbunuh di Karbala Jadi orang-orang yang zalim Bukan para sahabat yang membunuh Husain, bukan. Gak ada. Itu campur sangat besar, sangat tidak ada. Sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan khairun nas sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Allah puji dalam Al-Quran. Untuk khairun Kalian para sahabat sebaik-baik manusia. dengan manusia. Ada pun terjadinya kisah Husain. Nabi sudah menyebutkan bahwa dia akan terbunuh. Akan terbunuh radhiyallahu dan dia termasuk pemuda yang ahli surga, pimpinan pemuda ahli surga Hasan Husain. Nabi di dengan surga, ada pun terbunuhnya juga takdir Allah. Ya Allah buat takdirkan puluh ribu tahun semua Allah menciptakan langit dan bumi. Terbunuh di tangan orang yang zalim. Tidak ada kaitan dengan para sahabat. Jadi Syiah ini memang agama yang berbeda dengan agama Islam yang mereka mencaci maki para sahabat, mencela sahabat, sekarang kenapa yang dibela hanya Hussein? Kenapa yang tidak dibela Abu Bakar Siddiq? Kenapa tidak dibela Umar bin Khattab? Kenapa tidak dibela Abu Affan? Semua sahabat. Hussein sahabat, Kisinya Nabi. Abu Bakar juga teman dekatnya Nabi. Umar juga demikian. Osman juga demikian. Mantunya Nabi. Zunurai, Osman bin Abu Bakar, mertuanya Nabi. Umar, mertuanya Nabi. Kenapa dia apa, menyanjung Husain tapi tidak memuliakan para sahabat yang lainnya. Zalim, Syiah ini orang yang paling jahat, lebih jahat daripada Yahudi dan Nasrani. Kalau kita tanya orang-orang Yahudi kita tanya, ada Syekhul Islam tanya, antum tanya orang-orang Yahudi. Siapakah sahabat yang paling baik? Mereka akan jawab semua Yahudi, sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau tanya orang Nasrani siapa yang paling baik sahabatnya Isa? Orang Eh, kaum Nasrani yang paling baik siapa? Sahabat Nabi Musa. Kalau tanya orang Yahudi, siapakah umat Yahudi yang paling baik? Sahabatnya Nabi Musa. Kalau tanya orang Nasrani, siapakah umat Nasrani yang paling baik? Sahabat Nabi Musa. Kalau tanya orang Syiah, siapa sahabat yang paling baik? Umat yang paling baik, yang paling baik sahabat Nabi. Yang paling jelek kata mereka siapa? Sahabat Nabi. Berarti Mereka lebih jahat dari siapa? Yahudi Nasrani. Karena orang Syiah mencaci maki sahabat dan mengkafirkan sahabat Nabi. Semua sahabat untuk orang Syiah kafir, kecuali berapa sahabat. Yang tidak kafir Ali bin Abi Thalib, yang tidak kafir Salman Al Farisi. Kemudian Mikdad Al Aswad, Abu Darda, Hasan, Husain dan lainnya. Tapi semua orang mereka kafir. Ini pengkafiran sahabat menunjukkan kalau mereka kafir. Gak boleh mencaci maki sahabat itu haram oleh Islam dan termasuk dosa besar. Kata Nabi Jalan, terdengar hadis Nabi ini. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Kata Nabi Jalan, la tasubu ashabi. Kalau anna alaikum anfaqa kami, ulizaban ma balakum min nafsiha. Dan kalian mencaci maki sahabatku. Kalau seandainya kalian infak sebesar gunung Uhud, infak mahal, belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar telapak tangan. Ini hadis sahih dari Bukhari Muslim. Iya, tapi ya bolehkah kita menikahi gadis ahlul kitab ini dari anak muda? Iya. Bolehkah kita menikahi? Sekarang kenapa harus menikahi ahlul kitab? Nah, orang Islam banyak yang lain. Islam seandainya kita mau menikah orang Islam saja kita cari dulu yang soleha. Cari. Nasrani soleha atau tidak? Yang disuruh cari oleh Rasulullah wanita yang soleha atau wanita yang fajirah. Solehah. Berarti umat wanita yang soleh kita cari. Yang muslimah saja kita cari yang soleh. Kau cari orang nasrani. Mau apa antum cari orang nasrani? Coba akal antum gimana? Ya, yang soleh banyak. yang soleh. Saya pikir kita di sini. Ya, saya pikir cukup. Kalau mau ditanyakan ya bakal selesai. Ya, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Insya Allah malam ini masih ada lagi. Ya. Ya, malam ini mulai insya Allah ada dari maghrib sampai isya untuk kajian sekarang kita sampai sini kurang lebihnya saya nggak mau. Ya mungkin salah kan saya berbicara kurang lebih saya mohon mau. Semoga bermanfaat kajian ini dan kita tuh dengan kafaratul majlis. Subhanallah Alhamdulillah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.